Mbah desane apa? Serayu. Eh. Ya Serayu. Eh. eh dongake melih kali Nabi Musa. Ya Allah Gusti ini do tentang panjenengan melih, do kufur melih, panjenengan paringi musibah, udan kodok. Telepok telepok telepok. Ngono modele nabi-nabi sian. Benten kali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya diwapi mulia mulia ke Eh kok do ingkar do kufur do nentang gusi Allah, dituturi sak eh. Tuturi ora dibela dibelani nongar sana gusi Allah. ke didongake buatan didongak ke kene musibah, malah dibela-belani nongar sana gusi Allah. Rasulullah dakwah tenggine Mekah, rati aurat. Coba-coba pindah ke Taif. Belum masuk kota, masih sampai di perbatasan dihadang sama orang-orang kafir dilempar pakai kotoran unta dilempari pakai batu Rasulullah nggak marah apalagi mendoakan jelek enggak malah ditungakno saya muka-muka oleh hidayah Gusti Allah itu Rasulullah peristiwa perang Uhud yang sangat tragis awalnya pasukan kita eh kok kita kayak melu perang ya ya pasukan Islam di bawah komando Rasulullah langsung mimpang awalnya menang pasukan kafir terdesak skorat karet wes tapi akhirnya ya terjadi kesalahan strategi sebagian pasukan tidak setia dan tidak mentaati instruksi Rasulullah pasukan pemanah itu ditempatkan di atas gunung Terus Rasulullah kasih instruksi, jangan pernah meninggalkan tempat ini apapun yang terjadi sebelum ada instruksi dari saya. Siap. Oh no. Begitu perang berkecamuk, tentara-tentara kafir itu berantakan, kocar kacir. Tapi ada sekelompok pasukan kafir di bawah pimpinan Khalid bin Walid yang waktu itu belum masuk Islam. Mereka mendelik di dalam gua me bersingitan di dalam goa nah, mereka ngatur strategi Anjan Khalid bin Walid ini ahli strategi nanti kalau pasukan Islam yang di atas itu udah turun kita naik ganti posisi mereka kita gempur dari atas kita serbu dari atas es tuh warung pasukan kafir wis kocar kacir lari tunggang langgang Hi, akhirnya banyak barang-barang yang berserakan emas macam-macam harta rampasan perang diracuti oleh pasukan Islam ke sing ning dukur ngingeti lu lu lu lu lu lu lu lu lah kok dong lumpuk ke emas kae piye kae nek awak dhewe nang kene terus rak ya ora kumanan iki engko ora entuk bagian iki engko nek ora melu mudun gek pasukan kafir wis ora ana wae wis korat karet wis do mlayu kabeh ayo mudun melu mudun begitu mereka turun Khalid bin Walid membawa pasukannya untuk naik ke atas gunung, digempur dan diserang dari atas. Gantian, para sahabat banyak yang terluka. Oh, memang nggak siap kok, diserang tekan dukur, posisi nggak siap. Rasulullah sampai berlumuran darah. Gigi Rasulullah ada yang tanggal. Waktu itu para sahabat meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Tengadahkan tanganmu, berdoalah kepada Allah agar kita diberi bala bantuan tentara malaikat. Berdoalah kepada Allah, mintalah agar pasukan kufar dihancurkan, diporak-porandakan. Rasulullah cuma tersenyum. Apa jawab beliau? Oh caranya gak ngono bro. Tapi Rasulullah yang gak pakai bro kayak gitu. Bahkan malaikat Jibril itu nggak tahan melihat penderitaan Rasulullah malaikat Jibril itu gak sabar coba bayangke, ternyata kesabarannya kanjeng Nabi niku ngungkuli malaikat malaikat niku orang duwe nafsu orang betah orang sabar Jibril menemui Rasulullah Assalamualaikum ya Rasulullah Waalaikumsalam nyapa mas Mas Bril Ya kangkung gampang no pemahaman. Mohon maaf. Ya Rasulullah yang nggak begitu, tapi ini untuk memudahkan pemahaman. Karena saya sadar yang saya omongi kan orang-orang yang kurang cerdas. Jadi saya nesu tersinggung minggato. Sama nek cerdas sih jadi menteri wesan. Ngono Minimal ya jadi penceramah. Halo. Halo wonten apa mohon izin ya Rasulullah ada apa gunung ini mau saya cabut mau saya angkat untuk apa saya lempar ke pasukan kafir ke orang-orang kafir biar mereka hancur mati semua coba umpami jenengan berikut kek wayah perang terus kepepet musuhmu ditawani model nunggu bantuanmu ya apa ya get ke baik dan penyet gepeng kabeh Kanjeng Nabi mboten ngoten. Nggih malaikat Jibril dipun tangleti, Mas. Iki utusane Gusti Allah apa karepe sampean dhewe? Nggih karep kula piyambak. Sorry, Mas. Yen Gusti Allah sing ngutus aku manut, tapi yang karepe sampean dhewe, sorry, aku nggak butuh bantuanmu. Inni lam ub'ats la'anan wala adzaban. Aku tidak diutus untuk melaknat dan memberi siksaan. Ojo Lenek sama nuncali gunung kok gepeng kabeh mati kabeh. Lah terus piye terusane? Ini lo Mas. Wong tuane ora iman ya wis tak telatenane menawa sok anak-anake gelem iman. Lah nek iki bapake do mati. Lah terus ibuke lak ya ora iso manak. Wong sing telaten ngono kuwi bapake. Celingkrak, celingkrik ngono kuwi. ya Allah. kemudian keluarlah doa Rasulullah yang sangat fenomenal Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah berikanlah hidayahmu berikanlah petunjukmu kepada kaumku mereka seperti itu menentangku karena mereka belum ngerti jadi mboten didongak kecil kok malah dibelani waktu itu bumi bersumpah melihat Rasulullah terluka bumi lo nganti sumpah demi Allah kalau sampai darah Rasulullah menetes ke tubuhku aku akan balik badan aku akan mulet tak untal kabeh kayak wong kafir-kafir kayak mendengar sumpah bumi kayak gitu apa yang dilakukan Rasulullah justru Rasulullah sibuk nadai darah ngangge surbanipun aja nganti getih iki netes iki engko yang getih iki netes yang bumi mulet temenanan bumi iki engko cara sampean pripun ya malah dicerut cerut kayak getih Allahumma sholli ala Muhammad nah terus Sek tak urus. Iki acarane tanggal 5 Januari 2017. Monggo saiki wis tanggal 6 Januari. Udah lewat tengah malam. Apa? Kiai ini telat. Makasih. Lagi ramai lu nyumbang cerewet wani ngilok Kiai ne oke lah nurute melih ngeten nek dirangkum niku kan akhlaki Kanjeng Nabi niku Al-Qur'an rangkumane ten gene takwa mangko jenengan patus donya monggo patus duit monggo nggih sarana ibadah yang harus diruhaniahkan. gunakan sesuai dengan tujuan Allah ngasih ke kita gunakan untuk hal-hal yang diridhai Allah contoh untuk nyukupi kebutuhan rumah tangga dan keluarga urusan sandang pangan kok orang nyaut to iki ngono unen-unene wong Jawa filosofi filosofine wong Jawa kok jenengan betul nyautin jenengan Jawa apa gibas sandang pangan lah ngono lo bro termasuk gue biaya pendidikan putra putrine lah sekolah lah kuliah lah mondok dan pesantren tapi yang duitmu wis akeh dunyamu akeh ojo biaya rumah tangga karo keluargamu dewe sing mbok pikirke lah kae piye kae gedung tepe kini anak putumu sing urung rampung pembangunannya, Mosok arep meneng wae wong duitmu sing akeh. Lah kae madrasah dinia urung keramikan kae piye kae? Wong sampean sing dititipi bondo donya akeh karo Gusti Allah. Mosok enggak mau kepedulian. Lah terus kaya, nasibnya bocah-bocah yatim sing orang duwe wong tua, mongko butuh sekolah, perlu ngaji, ya perlu pakaian, perlu daharan. Sopo sing nanggung biaya uripe? Wong duitmu sing akeh sampean sing diparingi amanah bondo donya kok mosok ora mau kepedulian ora gelem nyantuni. Lah terus kae nasibe tangga-tanggamu sing fakir miskin arep nggo mangan wae kerepotan kae piye nasibe duitmu sing akeh. Pikiran. Lah terus kae nasibe rondo-rondo tua kae terus piye? Sing tua mawon, sing enom urusan kula Lagi terus kuwi piye kuwi nasibe kuwi?